Nah, barakallahu fikum. Al-mu'allif di sini mensyaratkan yang namanya muttasil itu harus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau maktub dan mauquf itu tidak sampai sanatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham ya? Jelas ya? Wadih Abdullah Yusuf? Paham belum? Nah, jadi mu'allif di sini siapa namanya tadi? Ma'rufnya siapa? Al-Imam Baikuni. Nah, mensyaratkan bahwasanya hadis mutasil itu harus sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Berarti hadis maufuf, maktu itu walaupun sanatnya bersambung, dikatakan mutasil nggak? Hmm? Dikatakan mutasil nggak menurut beliau? Tidak. Karena syaratnya menurut beliau tadi apa? Harus leher siapa? Bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Wa kadzalikal marfu, demikian juga marfu. Idza kana fihi saktun fi ruwati fa innahu la yusamma muttasilan li annahu munqati. Demikian pula marfu. Apabila di dalam syaratnya itu ada apa? Ada salah satu perawi yang gugur, yang hilang, yang tidak disebutkan, maka sesungguhnya tidak dikatakan mutasil dikarenakan apa mukote terputus sanatnya. Apa maksudnya ya? Terputus sanatnya karena tidak bersambung. Jadi, nah barakallahu fiikum syaratnya ini penting sekali. Syarat ini penting sekali. Pertama sama masing-masing perawi mendengar dari perawi yang setelahnya. Kalau perawinya ternyata kok satunya hilang, itu berarti enggak dikatakan mutasil karena apa? mukote terputus tadi itu. Nah, wa ala dhahiri kalan wa alif idza lam yusarrih ar-rawi bis sama' Dohirnya ucapan mu'alif apabila seorang perawi enggak terang-terangan mengatakan bersama mendengar atau ucapan yang kedudukannya seperti mendengar falaysa bimutasil berarti enggak dikatakan mutasil Paham belum? Paham soalnya ya? Nah, jadi kalau kok ada seorang perawi kok enggak terang-terangan sami itu misalkan, eh, nah barakallahu fikum, nah enggak terang-terangan sami itu misalkan atau dengan bahasa yang lain yang semakna dengan mendengar, itu berarti enggak dikatakan mutasil itu loh. Fala budda an yakuna sama'an, harus na'am barakallahu fikum masing-masing perawi mendengar. Wasama'u minar rawi huwa aqwa anwa'it tahammul. Benar. Yang namanya masing-masing perawi itu kok mendengar, itu adalah apa? jenis tahammul, jenis mengambil hadis yang paling apa? kuat. Ya enggak? Jadi paling mengambil hadis yang paling kuat itu ya mendengar langsung gitu loh. Karena apa? Laisal khabar kal muayyanah. kabar itu enggak seperti orang yang menyaksikan langsung, mendengar langsung. Katanya di depan sana ada kebakaran ya. Kata siapa? Kata si fulan. Antum lihat langsung, anak teman dengar. Wong anak yang lihat langsung enggak ada kebakaran. Kuat yang mendengar atau kuat yang melihat? Eh? Kuat yang mendengar atau yang melihat? Melihat, melihat karena dia menyaksikan langsung, datang ke TKP. Paham ya? Lokasi langsung ternyata enggak ada kebakaran. Yang ini hanya mendengar saja. Laisal khabar kan muayana. Tapi kalau di sini dia datang di majelis mendengar dari gurunya haddatsana fulan an fulan dengar langsung. Paham ya? Nah, itu lebih kuat. Anwa tahammul. Tahammul itu mengambil hadis, menyampaikan hadis namanya Tahammul itu mengambil hadis. Kalau menyampaikan namanya ada. Ingat-ingat, tahammul wal ada. At-tahammul wal ada. Ingat-ingat ya, at-tahammul itu mengambil, al-ada menyampaikan. Istilah seperti ini penting. Wa hadha huwa madhhaba ilaihil muallif fi ta'rifil muttasil. Ini adalah pendapat yang muallif berpendapat di atasnya mengenai definisi al-muttasil. Nah, barakallahu fikum. Sekaligus kalian Wakila balil muttasil huwa salah isnaduhu bi akhdi kulli rawin amman fawqahu ila muntaha. Ini yang nanti dikuatkan. Antum enggak usah khawatir, enggak usah cemas. Nah, enggak usah gelisah ini perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau nanti. Nah, yaitu apa? Mutasil itu adalah salah isnadu. Intinya bersambung sanatnya intinya. Maksudnya bagaimana kalau sanad dikatakan bersambung bi akhdi kulli rawin, masing-masing perawi mengambil dari orang yang di atasnya sampai yang terakhir. Terakhirnya itu antum cek, terakhirnya sampai mana terakhirnya? Sampai mana? Kalau sampai bersahabat berarti mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in berarti maqtu. Kalau sampai kepada Rasulullah berarti man marfu'. Paham ya? Nah, ini perhatian baik-baik itu. Itu namanya mutasil. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama kan berat yang harus mendengar ya barakallahu fikum harus sampai kepada Rasulullah. Marfu harus. Nah, yang kalau yang kedua ini bagaimana? Mau marfu, mauquf ataupun maqtu intinya mutasil, bersambung sanadnya sampai mana gitu loh. Dicek gitu loh. Paham belum Abdul Aziz? Paham? Intinya apa intinya? Bersambung sanatnya Mau sampai mana dilihat dulu. Kalau sampai kepada Rasulullah berarti marfu. Kalau pada sampai sahabat berarti apa? Hmm? Maktuf? Mauquf dan digabung ya. Kalau sampai kepada tabi'in berarti apa? Maqtu. Nah itu penting sekali ya. Kita kita lihat dikit lagi kata beliau sini. Wa ala hadza fa yashmal al-mauquf wal maqtu. Ini penting ini ya. Berdasarkan penjelasan atau definisi ini maka mencakup apa? Mencakup na barakallahu fikum apa? Na'am mencakup apa? Mencakup yang maqtu dan juga mauquf mencakup yang barakallahu fikum makto dan mauquf. Karena mauquf dan makto intinya sanatnya bersambung sampai ke kepada yang paling terakhir. Paling terakhirnya itu bisa jadi apa? Sampai mana? Bisa jadi sampai tabi'in. Tabi'in dos sahabat Rasulullah SAW. Kalau sampai kepada sahabat berarti mauquf. Tabi'in Rasulullah marfu. Itu dah perkara yang sudah dikenal dan tidak perlu antum ragu atau bimbang. Wa yasmal marwiya bersama, wa marwiya bi sama. Ini juga mencakup yang diriwayatkan dengan cara mendengar ataupun yang diriwayatkan tanpa dengan cara apa? mendengar. Lakin la budam intisal Intinya sambung. Mau mendengar langsung atau tidak intinya bersambung sanatnya itu ya. Nah, kemudian intinya apa? Intinya bersambung sanatnya sampai kepada siapa? Dilihat kondisinya, sampai kepada siapa. Kalau sampai kepada Rasulullah berarti apa tadi? Marfu. Tabi'in berarti apa? Maktu' sampai kepada sahabat berarti apa? Mauquf. Dah mudah sekali diulang-ulang itu biar tidak melekat. Wa hadza asahhu min qaulil muallif ini lebih sahih daripada ucapan al-muallif bahwa annal muttasila yaitu bahwasanya muttasil itu adalah perhatian baik-baik ya, muttasil itu adalah mattasala isnaduhu bi an yarwiya kullu rawin amman fawqahu. Intinya ini. Muttasil itu adalah apa? Intinya sanatnya bersambung yaitu dengan catatan bahwasanya masing-masing perawi meriwayatkan dari orang yang di atasnya. Sawaun kana marfu'an, baik itu marfu' sampai kepada Rasulullah, au mauqufan atau mauquf sampai kepada sampai kepada sahabat, au maqtu'an sampai kepada tabi'in, wa sawaun kanat sighah sama, baik bentuk penyampaian itu sami sama sami'tu au sama atau yang lainnya fakullu kullu mattasala isnaduhu yakun muttasilan ini lebih enak, lebih mudah dan juga lebih apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, orang cepat untuk memahaminya. Intinya bersambung sanatnya. Paham ya? Intinya bersambung apa? Sanatnya. Ketika menyampaikan itu walaupun dia Nah, ketika dia mengambil walaupun dengan sami itu ataupun, tidak, intinya bersambung sanatnya itu intinya. Nah, barakallahu fikum. Waktu qad sabaqa lana khilaful muhaddisin haulal masalah dan sungguh telah lewat perselisian ahli hadis mengenai permasalahan ini hal syaratul mulaqatu au takfil muasara apakah disyaratkan masing-masing perawi bertemu atau cukup sezaman saja wa taqaddamal jawabu alaih adapun rinciannya pada pertemuan yang datang intinya perselisihan yang kita lewati dulu apakah masing-masing perawi itu di samping dia itu bersambung syaratnya apakah masing-masing perawi harus bertemu atau cukup sezaman saja perselisihan antara siapa kemarin? Imam Bukhari dan Imam Muslim mengenai syarat perawi yang ada di dalam sahihnya. Sudah kita lewati kesimpulannya bahwasannya syarat yang diletakkan Imam Bukhari lebih kuat daripada syaratnya Imam Muslim. Karena syaratnya Imam Bukhari mensyaratkan apa? Di samping dia itu hidup sezaman itu harus mulaqah bertemu. Paham ya? Adapun Imam Muslim mensyaratkan intinya apa? Sezaman walaupun apa? tidak bertemu tapi memungkinkan untuk ber ثم نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين